Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi almillah Salatan وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama supaya kita bisa sama-sama mengkaji kitab pada pagi hari yang mulia ini. Kalau yang dibaca hari Senin kemarin itu kitab Al-Hikam karya Ibn Atta'illah jadi kitab Al-Hikam itu isinya kata-kata mutiara pendek kata-kata mutiaranya tapi maknanya dalam yang kita baca sekarang ini kitab Al-Hikam juga tapi bukan karangannya Ibn Atta'illah karangannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi Imam Ibn Atta'illah punya kitab Al-Hikam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga memiliki kitab Al-Hikam. Mungkin yang kita kaji pada kesempatan kali ini yaitu kitab Al-Hikam karya beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mari sama-sama kita mengkajinya. بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله عنه ونفع به الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم من أن يكون في إحدى الدائرتين إما دائرة الرحمة أو دائرة الحكمة فمن كان اليوم في دائرة الرحمة كان غدا في دائرة الفضل Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adl. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, hubungan antara makhluk dengan Allah la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihda dairatain hubungan antara makhluk dengan Allah itu pasti masuk salah satu daripada dua golongan imma dairatur rahmah kadangkala masuk hubungan antara makhluk dengan Allah masuk kepada golongan rahmat au dairatul hikmah atau hubungan antara makhluk dengan Allah masuk kepada golongan hikmah Faman kanal yauma fi dairatir rahmah barang siapa yang ketika dia hidup di dunia dia masuk ke dalam golongan rahmat kana ghadan fi dairatil fadl maka nanti di akhirat dia akan masuk ke golongan yang mendapatkan karunia dari Allah Waman kanal yauma fi dairatil hikmah barang siapa yang ketika di dunia dia masuk kepada golongan hikmah karena godan fida irotil adil maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan keadilan dari Allah jadi pada hakikatnya manusia di dunia ini ada dua golongan yang pertama golongan yang mendapatkan rahmat yang kedua golongan yang menjadi hikmah. Golongan yang mendapatkan rahmat bisa jadi ada orang di dunia hidupnya susah, sering sakit, sering terkena musibah, tapi ibadahnya sama Allah bagus. Meninggalnya husnul khatimah. Nanti dia di akhirat masuk ke dalam golongan yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama, golongan rahmat. Yang kedua, golongan yang menjadi hikmah. Golongan yang menjadi hikmah contohnya siapa? Seperti raja-raja terdahulu yang memusuhi para nabi ataupun orang-orang yang zalim. Raja Fir'aun, Raja Namrud, Abu Jahal. Ini semuanya ini jadi hikmah. Kenapa? Nabi Musa dikasih musuh Fir'aun. Hikmahnya apa? Menunjukkan tingginya derajatnya Nabi Musa. Kalau musuhnya Nabi Musa cuma gali-gali yang ada di pasar gitu, ya nilainya kurang. Tapi musuhnya raja Fir'aun disembah prajuritnya banyak. Jadinya Nabi Musa ada lagi Raja Namrud musuhnya Nabi Ibrahim Raja yang ngaku Tuhan sampai Nabi Ibrahim itu mau dibakar dibakar sudah waktu itu waktu itu diceritakan dalam sebuah riwayat api yang digunakan untuk bakar Nabi Ibrahim itu itu kurang lebih kayu bakarnya itu yang ngumpulkan orang satu kota kemudian ketika dinyalakan apinya besar gitu sampai orang-orang mau ngelemparkan Nabi Ibrahim dari dekat ini takut akhirnya dilempar Nabi Ibrahim pakai istilahnya zaman dulu ketapel-ketapelan pelintang-pelintangan dilemparkan dari jauh baru masuk ke dalam api. Ketika perjalanan Nabi Ibrahim dari dilemparkan mau masuk ke dalam api, malaikat Jibril datang. Ibrahim, Nabi Ibrahim ente butuh enggak sesuatu sama ana? Atau Nabi Ibrahim ada yang bisa saya bantu? Kata Nabi Ibrahim, kalau sama kamu saya enggak butuh. Kalau sama Allah, Allah sudah tahu bagaimana keadaan saya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah penolongku ini adalah Allah. Musuh Nabi Ibrahim Namrud. Raja luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim derajatnya juga tinggi. Nah, Namrud ini jadi hikmah. Ada lagi Abu Jahal sama orang kaum kafir Quraisy musuhnya Nabi Muhammad memusuhi Nabi Muhammad mati-matian berdakwah sama orang saat itu orang kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah saat itu ini bukan tidak gampang Nabi Muhammad ngeluarkan mukjizat belah bulan masih tidak percaya suatu ketika ketika Nabi malam-malam lagi berjalan di padang pasir sekelompok orang kaum kafir Quraisy datang di antaranya ada Abu Jahal dan teman-temannya yang lain sesepuh-sesepuhnya yang lain sesepuh-sesepuh orang kaum kafir Quraisy kemudian mereka berkata sama Nabi Muhammad ya Muhammad kalau kau ini memang betul-betul nabi fasyuk lanal qamar firqatain bulan ini belanja jadi dua yang kata nabi infa'altu tu'minun kalau aku bisa mengerjakan ini kamu mau beriman is'al rabbak iya minta sama Tuhanmu sana ya sama nabi diangkat tangannya ke atas pas waktu itu bulan itu lagi bulan purnama Nanya di atas dibelah bulan tidak cukup terbelah waktu itu kota Mekah itu diapit di antara dua bukit yang sebelah kanan kalau nggak salah bukit atau gunung Abi Gubesh yang, yang sebelah kirinya lagi bukit Koinoko tidak cukup terbelah yang bagian kanan bergeser ke bukit Abi Gubesh yang bagian kiri ke bukit Koinoko ini lihat kayak gini orang-orang kafir ini lihat mujizat seperti ini masih tidak percaya langsung wah betul-betul hebat sihirnya ente Muhammad sampai mata kami ini ngelihat bulan betul-betul terbelah tidak percaya padahal sudah ditunjukkan mujizat. dari besarnya peristiwa ini sampai sama Allah diabadikan di dalam Al-Quran sa'atu wan kamar betul-betul sudah dekat ini waktunya kiamat dan betul-betul terbelah itu bulan wa in yarau ayatan yu'ridu fayaqulu sihrun mustamir dan mereka yang melihat tanda kekuasaan Allah mereka berpaling dan mereka mengatakan ini adalah sihir yang sangat kuat berat karena Nabi Muhammad yang dihadapi orang-orang yang semacam ini makanya derajatnya tinggi Kalau Nabi Muhammad dakwah turun misalkan ada di Pulau Jawa, ya insya Allah sebulan sudah beriman semuanya. Orang sini kan paling seneng loh sudah sama keramat-keramat. Ini lihat mukjizat bulan terbulan masih tidak ada yang mau beriman. Kenapa mereka akhirnya sampai beriman? Mereka beriman karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak jarang kita dapati dalam sejarah itu ayahnya orang yang memusuhi Nabi Muhammad tapi anaknya jadi sahabat yang luar biasa. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahalnya ini musuhnya Nabi, dilaknat sama Allah. Ikrimahnya, anaknya jadi sahabat yang dekat sama Nabi Muhammad. Eh, ini jadi golongan yang kedua. Jadi golongan yang pertama golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah Golongan yang kedua, golongan yang menjadi hikmah. Karena Fir'aun ini, karena Namrud ini, karena Abu Jahal ini, makanya derajatnya para nabi itu semakin tinggi. Nah sekarang tugasnya kita, golongkan diri kita ini termasuk ke dalam golongan daeratul rahmah. Kalau kita nanti kepingin di akhirat kita mendapatkan karunia Allah golongkan diri kita ke dalam golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau golongan yang menjadi hikmah di akhirat nanti dia dapat keadilan dari Allah. Kamu di dunia berbuat dolim, sekarang kamu akan rasakan di akhirat. Dapat keadaan Allah. Tapi golongan yang mendapatkan rahmat, di akhirat dia akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya golongan kita golongkan diri kita ini termasuk kepada golongan yang mendapatkan rahmat caranya gimana caranya kita harus selalu menanti dan memburu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan rahmat itu macam-macam rahmat ini turunnya ada rahmat-rahmat yang turunnya itu deras luar biasa di waktu-waktu yang tertentu Contoh, ketika kita hadir di majelis yang semacam ini, kita mendengarkan ilmu, ini rahmat dari Allah turun. Ketika malam Jumat, malam Jumat ini dibanding malam-malam yang lain nilainya tidak sama. Rahmat dari Allah turun lebih besar ketika malam Jumat. Waktu sebelum subuh ada lagi waktu antara maghrib dan isya. Para ulama mewasiatkan, mereka mengatakan kalau manusia itu dari saking sibuknya dia tidak ada kesempatan, tidak punya waktu banyak untuk berbuat taat kepada Allah. Maka para ulama ngasih cara makmurkan empat waktu, empat waktu ini aja kata mereka insya Allah hari-harinya itu dihitung sehari taat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan empat waktu ini? Yang pertama waktu sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, waktunya tahajud. Waktu akhir-akhir malam. Sepertiga akhir malam itu waktu ketika manusia dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga akhir malam. Cara ngitungnya gimana sepertiga akhir malam? Anggap aja masuk mulai waktu malam, anggap jam 6 ya, maghrib. Selesainya anggap jam 4, gitu aja, biar gampang. Berarti antara jam 6 sampai jam 4 ada berapa jam itu? Kurang lebih ada 10 jam. 10 jam dibagi 3, kurang lebih anggap aja tiga setengah jam berarti tiga setengah jam sebelum jam 4 ini waktu-waktu yang mana doa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kurang lebih setengah satu berarti ya setengah satu sampai jam 4 ini seperti ke akhir malam ini waktu-waktu yang mana kita kalau berdoa akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama waktu sebelum subuh yang kedua waktu setelah subuh Jangan habis sholat subuh langsung tidur. Waktu setelah subuh. Jadi setelah kita sholat subuh dianjurkan kita itu ingat sama Allah sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kita tunggu sebentar sampai kira-kira 20 menit setelah terbitnya matahari kita ngerjakan sholat duha baru setelah itu kita tidur silahkan Ya, waktunya sholat duha itu tidak nunggu nanti jam 8 atau jam 9, tidak. Waktunya sholat duha itu ketika matahari terangkat seukuran tombak. Nah, matahari seukuran tombak itu, kata para ulama itu kurang lebih terangkatnya 4 derajat. Nah, setiap satu derajat itu dihitung 4 menit. Berarti setelah matahari terbit 16 menit, setelah itu kita boleh mengerjakan sholat duha. Sampai nanti waktunya masuk waktu duhur, tergelincir matahari, sudah nggak boleh lagi sholat duha. Itu ya. Yang pertama waktu sebelum subuh, yang kedua waktu setelah subuh. Yang ketiga waktu sebelum maghrib. Antara asar sama maghrib. Ini waktu-waktu yang dianjurkan kita tidak lupa sama Allah Kemudian yang keempat, waktu antara maghrib dengan isya. Ini adalah empat waktu yang mana kalau kita memak memakmurkan empat waktu ini, insya Allah hari-harinya kita dihitung seluruhnya kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna li Rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha. Sesungguhnya di hari-harimu pada masa-masa tertentu dalam hari-harimu kata Rasulullah Allah SWT menurunkan rahmat yang besar Allah fata'arradulah oleh karena itu jangan kamu itu istilah cuek dengan turunnya rahmat itu fata'arradulah cari rahmat itu buru rahmat itu jangan sampai ketika turunnya rahmat kita malah lupa sama Allah Waktu setelah maghrib TV ada Quran juga ada Mana yang kita pilih? Nonton sinetron di TV atau baca Quran? Bangun malam Jam 3 bangun Air ada bisa wudhu Sejadah aja bisa, bisa sholat tahajud Mana yang kita pilih? Sholat tahajud atau nonton bola? Nah, ini Jangan sampai kita ini istilahnya cuek dengan rahmatnya Allah. Mari, mari kita kejar terus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang muhsinin. Orang-orang musinin ini orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat lebih baik. Ada yang menafsirkan al-musinin itu orang yang berbuat baik kepada sesama. Orang yang sering bantu orang lain. Bantu itu macam-macam ya. Bisa bantu dengan harta, bisa juga bantu dengan tenaga, bisa juga kalau tidak memang tidak mampu bantu dengan doa. Orang yang sering membantu kepada orang lain ini mereka dekat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan al-muhsinin ini perbuatan ibadah yang lebih baik. Contohnya gini. Kita sholat masuk waktu duhur, kita sholat duhur. Ini bagus. Tapi apabila kita sholat duhur berjamaah, kemudian ketika sholat kita husuk, ini namanya ihsan, lebih bagus lagi. Kita sodako, Bagus Tapi apabila kita sodako Dengan barang yang kita sukai Kemudian kita sodakohnya secara rahasia Secara sir Ini ihsan Lebih bagus lagi nah, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Sesungguhnya rahmatnya Allah Ini dekat daripada orang-orang yang suka berbuat ihsan Makanya kita kalau sholat perbaiki sholat kita. Sholat kalau bisa jamaah. Kalau ngaji kita baca Quran bagus. Tapi kalau kita baca Quran sambil merenungi artinya dengan tajwid yang betul, panjang pendeknya tepat, ini ihsan. Kita masuk ke masjid bagus. Tapi apabila kita masuk ke masjid sebelum kita duduk kita sholat sunnah dua rakaat ini ihsan dan juga sholat sunnah tahiyatul masjid ini ini sholat yang istilahnya bonus kita kalau misalkan kita mau masuk ke masjid kita belum duduk ya kita mau sholat gobliyah yang mau sholat gobliyah zuhur atau gobliyah asar kita mau sholat gobliyah kita niatkan juga sholat tahiyatul masjid kita juga dapat pahalanya jadi sholat tahiyatul masjid ini digabungkan niatnya sama sholat yang lain bisa bahkan tidak ada sholat sunnah kita masuk ke masjid kok ndelalah imam sudah sholat subuh kita langsung niat sholat subuh sama kita niatkan juga niat tahiyatul masjid kita dapat pahala dua-duanya dapat pahala sholat subuh wajib juga dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid Kemudian Allah Swt juga berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakata wal hum bi ayatina yu'minun." Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku ini meliputi segala sesuatu kata Allah. Rahmat dari Allah ini meliputi segala sesuatu. Jangankan kita yang Islam, orang-orang kafir itu semua dapat rahmat dari Allah. Kadang hartanya malah lebih banyak daripada orang Islam. Binatang dapat rahmat dari Allah. Tumbuhan dapat rahmat dari Allah. Tapi rahmat yang khusus ini bagaimana? Kalau rahmat yang ada di dunia ini umum. Rahmat yang khusus yang bagaimana? fasaaktu buha maka rahmat yang khusus ini akan aku pastikan lilladzina yattaqun buat orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakata buat orang-orang yang menunaikan zakat. Kalau memang dia orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun dan mereka semua yang beriman dengan ayat-ayat kami tanda atau tanda-tanda kekuasaan kami. Oleh karena itu penting untuk kita ketahui bahwasanya kita ini hidup ini harus punya misi. Ketika kita bangun tidur, kita niatkan dalam diri kita kita ini mau mencari rahmat Allah. Maka manfaatkan waktu sekecil apapun untuk kita bisa berbuat baik, untuk kita bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur kita mau salaman sama orang tua kita. Kita niati ini kita mau berul walidain. Kita mau kerja. Kita niati mau mencari nafkah untuk anak dan istri kita, mencari nafkah yang halal Bahkan dikatakan dalam hadis wa min dzunubin dzunubun la yukaffiruha illa hammu fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu, dosa-dosa manusia, itu ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni, tidak bisa dihapuskan kecuali ketika kita ini sumpek dalam urusan mencari nafkah yang halal. Dosa itu ada yang ketika kita sholat dihapuskan dosanya antara sholat subuh sama sholat duhur kita sholat subuh kemudian kita sholat duhur ketika kita mengerjakan sholat duhur dosa kita di antara sholat subuh sampai sholat duhur ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak semua dosa ada dosa-dosa tertentu yang tidak bisa diampuni yang tidak bisa dihapuskan kecuali ketika kita sumpek dalam mencari nafkah untuk anak istri kita jadi kalau kita mencari nafkah, niatkan ibadah. Ada waktu luang, dengar adzan, dengar komat dekat dari masjid, berangkat ke masjid. Ini misinya kita sehari-hari kita mencari rahmat Allah sebanyak mungkin. Jangan sampai kita menjadi golongan yang cuma menjadi hikmah. Kita jangan bangga dengan uang kita ataupun kedudukan kita ataupun ilmu kita. Jangan-jangan ini bisa jadi hikmah malahan. Lihat Korun. Korun ini kayanya luar biasa. Gudangnya, gudang untuk nyimpen hartanya dia, itu ada tujuh kuncinya tiap gudang dari besarnya gudangnya untuk ngangkat kuncinya saja butuh 70 orang yang punya tenaga kuat. Dengan harta yang sebanyak itu, apa hasilnya sekarang? Dia cuma jadi hikmah. Orang yang kaya jangan sampai seperti korun. Jadi hikmah dia. Jadi tuntunan tapi tuntunan yang buruk. Fir'aun jadi raja tidak nah, cuma dihormati Fir'aun. Raja-raja yang dulu mungkin cuma dihormati Fir'aun ini jadi raja disembah sama rakyatnya. Kekuasaannya luar biasa. Apa hasilnya sekarang? Cuma jadi hikmah. Jangan seperti Fir'aun. Wahai para penguasa, jangan seperti Fir'aun. Walaupun dihormati sama manusia, tapi dia rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ulama juga jangan bangga dengan ilmunya. Lihat Bal'am bin Ba'urah. Ini seorang ulama tapi sama Allah dicaci maki dalam Al-Qur'an. Karena dia tidak berani mengatakan yang hak yang mana yang hak dia katakan hak ataupun yang batil dia katakan batil. Dia nggak berani. Jadi waspada hidup di dunia ini kita harus selalu waspada. Termasuk golongan yang manakah kita ini? Golongan yang menjadi hikmah atau golongan yang mendapatkan rahmat? Kita tanya sama orang yang tambah hartanya, tambah bersyukur nggak sama Allah? Tambah hartanya nggak tambah bersyukur, mungkin cuma jadi hikmah aja nanti Tanya sama orang penguasa, ketika tambah berkuasa dia tambah bersyukur nggak sama Allah? Kalau nggak tambah bersyukur sama Allah, jangan-jangan ini cuma jadi hikmah, Gak ada nilainya. Harta, kekuasaan, ilmu, ini semua tidak ada nilainya kecuali apabila kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini beliau belum beliau itu orang yang tidak mau dikenal. Bahkan sampai-sampai ketika itu Nabi Muhammad berkata sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, "Kamu cari Uwais." Disifatkan Uwais, Uwais itu orangnya begini, begini, begini. Di antara sifatnya majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Uwais ini di dunia di kalangan orang-orang yang ada di bumi ini tidak dikenal, tapi dia terkenal di kalangan para malaikat yang ada di langit karena tingginya derajatnya. Kemudian di bawah pundaknya ada bekas penyakit kusta. Kemudian Rasulullah SAW berpesan sama Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Ali, Ya Umar, Ya Ali, idza ra'aitumahu fatlubahuma ilahi yastaghfir lakuma fayaghfirullahu lakum ya Umar dan wahai Umar wahai Ali kalau kamu ini sampai ketemu sama Uwais kamu minta doa sama dia minta dia supaya beristighfar untuk kamu pasti Allah akan mengampuni kamu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ini sahab, ini pembesar-pembesarnya sahabat. Sama Allah disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. al qarni al dari cerita ini kita bisa ngambil hikmah, kemuliaan ini bukan di sisi manusia. Mungkin kalau manusia itu nganggap yang semakin tambah banyak hartanya tambah mulia. Semakin berkuasa semakin mulia, semakin banyak ilmunya semakin mulia, tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW beliau memberikan contoh. Nabi Muhammad ini sudah jelas ya, dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Bahkan pintu surga, surga ini tidak akan dibuka kecuali setelah Nabi Muhammad dulu yang pertama kali masuk. Jelas kan pasti masuk surga kan? Yang pertama kali masuk surga malahan. Beliau tiap malam sholat sampai kakinya ini bengkak. Kemudian Sayyidatuna Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, lima tasna hadza?" Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa kamu berbuat ini? Lalu Allah sudah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni semua oleh Allah. Kenapa kamu sampai harus berbuat seperti ini? Kemudian apa jawabnya Nabi? Afala aku nu abdan syakura. Apakah saya ini tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Ini derajatnya tinggi. Bukan cuma pemimpin dunia dan di akhirat. Tapi tawadhu merendahkan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada para sahabatnya merendahkan dirinya kepada keluarganya. Ini contoh Nabi Muhammad ngasih kita contoh bahwasanya jangan sampai ketinggian derajat kita. Kalau memang kita ini orang yang terpandang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita selalu kita menjadi hamba yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Nabi Muhammad saya teringat masalah yang sekarang lagi heboh film yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kita, sebetulnya mereka itu kaum Yahudi itu, itu mereka mengatakan seperti itu tentang Nabi ini sudah biasa. Yang diucapkan lewat lisan mereka, yang dilakukan dengan tindakan mereka, buat kartun, buat film, buat karikatur, ini biasa. Yang ada di dalam hati mereka terhadap Nabi itu jauh lebih busuk lagi. Mereka sekarang ini sudah frustasi. Semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Dari bingungnya mereka sampai mereka membuat seperti itu, menjatuhkan Islam dengan cara kasar seperti itu. Yang jadi masalah sekarang ini justru kita kaum muslimin. Kalau Nabi dihina sama orang Yahudi, Nabi nggak akan menganggap ini sebagai perkara yang besar. Tapi kaum muslimin yang menentang ajaran Nabi ini jauh lebih besar. Jauh membuat Nabi ini lebih sumpek lagi. Lebih tersiksa lagi. Bahkan katanya amal-amal kita ini setiap harinya ditunjukkan sama Nabi Muhammad Kemudian kata Nabi, "In wajadtu khairan nahmadullah." Kalau aku ini mendapati amal kalian ini wahai umatku baik, aku akan bersyukur kepada Allah. Aku akan memuji Allah. Tapi kalau aku ini mendapati amal kalian buruk, aku ini sedih dan aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Nanti kalau yang dilakukan sama orang Yahudi biasa, saya biarkan mereka itu. Bukan kita tidak mau menanggapi, kita tanggapi. Dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti sekarang tugasnya kita untuk semakin kenal ke Nabi Muhammad. Justru setelah munculnya film kemarin, orang-orang banyak orang-orang Amerika yang semakin penasaran sama Nabi Muhammad. Akhirnya sampai ribuan orang masuk Islam karena film itu. Terus sekarang tugasnya kita ini bagaimana kita mengenalkan Nabi Muhammad. Jangan kita malah bertindak yang anarkis atau yang akhirnya membuat kita bentrok dengan sesama muslim. Polisi-polisi ini muslim semuanya kan? TNI-TNI ini kebanyakan muslim. Kita hadapi semuanya itu dengan hikmah ini sebagai sebagai bentuk frustasinya kaum Yahudi aja. Agamanya mereka ini agama yang tidak rasional dan penuh dengan kebohongan. Agamanya kita Islam, agama ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan. Ini. Makanya mereka sampai berbuat demikian. Kasus yang sebelumnya yang ada di Denmark dibuat karikatur Nabi Muhammad sama salah satu orang aja buat karikatur Nabi Muhammad. Sampai akhirnya heboh. Di mana-mana heboh. Denmark boykot. Ayo perang melawan Denmark. Orang Denmark yang ada di negara-negara Islam sampai diamankan karena ketakutan. Akhirnya masyarakat Denmark pun juga marah. Jadi benci sama kaum muslimin. Karena suatu ketika ada seorang ulama yang di Inggris ditanya, Wahai ulama, bagaimana pendapat kamu tentang karikatur Nabi di Denmark? Ini reporternya ini yang tanya berharap ulama ini bakal marah-marah. Atau ulama yang ditanya dia jawab kalau mereka sampai membuat karikatur tentang Nabi Muhammad berarti kita ini mesti punya tugas mengenalkan Nabi Muhammad kepada mereka. Yang salah kita, kok kita tidak mengenalkan Nabi kepada mereka sampai mereka berani menghina Nabi Muhammad. Kita ini yang salah akhirnya jawaban dari ulama ini waktu itu masuk saluran TV yang terkenal. Dilihat sama rakyat Denmark. Akhirnya suatu ketika ketika ada kunjungan para ulama untuk dakwah di Denmark dan di antara para ulama itu ada Al Habib Umar bin Hafid. Bin Hafid datang ke sana di Denmark beliau berdakwah ini itu sampai akhirnya banyak di antara orang Denmark yang memeluk Islam. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengadakan pertemuan tahunan itu bulan Syawal, eh Nabi Muhammad, Nabi Umar mengadakan pertemuan bulan tahunan, pertemuan tahunan di bulan Sya'ban. Itu ada seseorang dari Denmark datang ke Hadramut untuk belajar ilmu agama. Sama sama Habib Umar, ayo. Kamu coba sampaikan apa yang kamu ketahui mengenai Islam. Ayo dia menyampaikan, dia mengenal Islam terus terang setelah ada karikatur ini tuh dia mencoba mempelajari tentang Nabi Muhammad. Setelah mempelajari tentang Nabi Muhammad, terbuka hatinya akhirnya masuk Islam. Dan saya berangkat ke Hadramut ini, kata si orang Denmark itu, saya menjual rumah, saya menjual mobil saya. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya di belakang saya masih banyak lagi orang-orang Denmark yang akan berangkat ke sini untuk mempelajari Nabi tentang Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya kenapa kok di Denmark? Jadi ketika Afghanistan diserang, ketika Irak diserang, itu yang tidak mau mengirimkan tentara Denmark. Denmark itu tidak mau tidak pernah mengirimkan tentara untuk menyerang kaum muslimin. Orang-orang Denmark tidak benci sama orang muslim. Yahudi melihat ini tidak senang mereka. Akhirnya salah satu orang, orang Yahudi yang buat itu. Orang Yahudi dia buat karikatur tentang Nabi Muhammad Ketika karikatur itu muncul, kemudian masyarakat Denmark yang sebelumnya istilahnya cuek dengan orang Islam, kemudian mendengar umat Islam marah di sana sini, mereka jadi marah sama umat Islam. Bahkan mereka ketika umat Islam demo untuk memboikot Denmark, orang-orang Denmark juga demo juga di negaranya supaya mengirimkan tentaranya untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya yang sebelumnya tidak ada kebencian, jadi timbul kebencian di antara mereka. Ini. Juga kita menghadapi sesuatu itu semuanya dengan rahmat, dengan hikmah. Nabi itu diserang biasa, Nabi itu diserang dari dulu Nabi sudah didolimi. Tapi bagaimana caranya Nabi menghadapi semuanya ini? Kembali lagi kepada materi. Jadi Intinya golongkan diri kita kepada orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cari rahmat dari Allah kapanpun dan dimanapun Anda berada. Yang kita punya kesibukan misalkan jaga toko. Ketika kita ada waktu luang, ambil tasbih, kita zikir baca sholawat manfaatkan waktu-waktu kita untuk memperoleh rahmat dari Allah mari kita sholat berjamaah jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah sholat berjamaah ini termasuk salah satu sebab kita bisa memperoleh tambahan rezeki dari Allah dan sholat berjamaah dikatakan sholat berjamaah ini mengungguli pahalanya sholat fardu 27 kali, 27 derajat. 27 derajat ini para ulama beda penafsiran. Ada lagi ulama yang menafsirkan begini. Sholat kita 27 derajat ini berarti kita sholat zuhur sekali dengan sholat berjamaah satu kali sama kayak kita sholat zuhur itu 27 kali Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan, derajatnya yang beda. Angka 10 nolnya berapa? Satu kan? Angka 100 nolnya dua. Anggap aja kalau kita sholat berjamaah, kita sholat sendiri, kita dapat derajat cuma satu. Nolnya satu ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, berapa derajat? Banyak satu nolnya 27 kali. Jauh kan tingkatannya. Perbedaannya kan jauh. Makanya kalau kita tidak sampai tidak rajin sholat berjamaah, sayang nanti. Juga kita ini kalau disuruh pikir, kita kalau ditanya ya, kita kalau ditanya kita jawab jujur. Tanya jawab jujur, kita disuruh milih satu juta sama dua puluh tujuh juta, milih mana? Hah? 1 juta sama 27 juta milih mana? 27 juta ya? Yakin sama milih 27 juta? Yakin? Alhamdulillah normal semua kalau gitu. Nah kok kita kalau disuruh sholat sendiri sama sholat berjamaah kok kita milih sholat sendiri? Ini renungan buat diri kita. Kok kita ini cuma bisa berpikir jernih dan normal kalau urusan duit dok. Kalau urusan pahala kok kita tidak berpikir dengan jernih? Makanya inti daripada kalam hikmah pada pagi hari ini dimanapun anda berada, kapanpun anda berada, cari selalu rahmat Allah swt dan golongkan diri anda termasuk golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah swt Mudah-mudahan kita semua dinaungi rahmat oleh Allah dipanjangkan usia kita, dilancarkan semua urusan kita dan di akhir usia kita dan husnul khatimah.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 وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأهل بيت أجمعين الأئمة المجتهدين المفسرين والمحدثين ومصنف الكتب النافعة أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر محمد بن عيسى وعبيد الله بن حماد وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الفقيه مقدم الثاني وسيدنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف والحبيب عبد الله العدروس وابنه الحبيب ابي بكر العدني وسيدنا الامام الفخر الوجود الشيخ ابي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن الجفري مولى عرشه والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلاش والشيخ علي بأراس وإلى روح الإمام الكبير الكتب الشهير الحبيب عبد الله بن عبد الله حداد وأصولهم وفروهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب الكتب الحبيب عمر بن سقاف سقاف وأولادهم ووالد المنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب سيدنا الإمام آه، الإمام من قدوتنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي شيب ووالده وتلامذته ثم إلى روحي القدب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وأولاده حسوسا ووالديه ومشايخه ووالديه وتلامذاته وأولاده حسوسا الحبيب شيخ ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومشاي هذه هذه الجهاد بحقهم على على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فدها العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا إلى, إلى وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومر ومرشدا ودليلا وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزودنا التقوى ويحفظنا من كل أذى